Bagaimana contoh-contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan sebagian ulama yang terkait dengan mendidik anak, begitu pula beberapa kesalahan yang juga perlu kita ketahui dalam hal pendidikan anak. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sesungguhnya tema ini bagi saya sendiri merupakan tema yang berat. Berat karena ini masalah yang sangat besar. Kita sangat memerlukan uh, persiapan yang sangat cukup dan kita memang sangat memerlukan untuk menggali bab ini dari sumber-sumber Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber-sumber yang terpercaya, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiada kesalahan padanya. Sesungguhnya di dalam hadis Nabi SAW terdapat banyak petunjuk dari beliau baik itu secara perbuatan atau fi'li ataupun secara perkataan atau kauli. sesungguhnya sangat perlu dikumpulkan hadis-hadis Nabi SAW yang menyangkut masalah ini sehingga tergambar dengan jelas dan gamblang di hadapan kita bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak atau dalam muamalah beliau dengan anak-anak. Nah, ini suatu proyek besar. Ini merupakan amal yang sangat besar. Semoga Allah Azza wa Jal yakni memberikan uh, karunia kepada kita dengan terkumpulnya hadis-hadis tersebut sehingga bisa kita pelajari dan kita contoh. Sementara ini saya sendiri belum mendapatkan hadis-hadis itu terkumpul secara luas. Dalam arti dalam suatu karya yang khusus memuat hadis-hadis Nabi SAW dalam bab ini. Kita akan dapati tema-tema tersebut di banyak kitab, tapi yakni masing-masing menyoroti satu sisi atau sebagian sisi. Yang jelas ikhwan fillah azakumullah oleh karena itu kita katakan bahwa tema ini tema yang cukup berat dan sangat memerlukan persiapan yang uh, lama. Yang kedua, kita juga merasa berat dari sisi bagaimana nanti mengamalkannya karena Eh, kita selaku orang tua atau selaku orang tua didik kita akan mendapati anak-anak yang bermacam-macam baik anak kita sendiri apalagi anak didik kita yang jumlahnya banyak karakternya berbeda-beda begitu pula kita sendiri sebagai bapak atau kita sebagai pengajar juga punya karakter yang berbeda-beda. Sehingga kita akan merasakan pada prakteknya nanti hal yang kita rasakan cukup berat. Namun demikian kita semua harus berusaha dan kita sama-sama uh, berusaha untuk lebih baik kita semua dalam proses belajar dan juga belajar mengamalkan. Ada kekurangan pada diri kita sebagai seorang bapak atau jika wanita sebagai seorang ibu atau mereka semua sebagai pengajar kita tidak memungkiri adanya berbagai kekurangan apakah itu dalam ilmu ataupun dalam amal namun dengan tekad kita semua untuk sama-sama melaksanakan dan mencontoh petunjuk Rasulullah SAW insya Allah dari waktu ke waktu dari ke hari ke hari kita akan semakin baik bertambah ilmu bertambah pengalaman dan insya Allah bertambah pula uh, cara mendidik kita dengan lebih baik Ikhwani fiddin rahimakumullah terkait dengan anak-anak baik laki-laki maupun wanita telah disinggung dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antara firman Allah Azza wa Jal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa anak-anak tersebut sebagai zinatul hayati dunia. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia sebagai hiasan. Harta dan anak-anak adalah hiasan bagi kehidupan dunia. Disebutkan demikian oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran dan memang keberadaan anak-anak itu di satu sisi menyenangkan membahagiakan, menjadikan hidup ini terasa lebih menyenangkan. Namun di sisi yang lain Allah Azza wa Jal justru juga menyebut bahwa anak-anak itu bisa menjadi musuh. Pada surat At-Taghabun Allah Azza wa Jal berfirman inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Nah, disebut oleh Allah Azza wa Jal justru sebagai musuh. Disebutkan dalam tafsir bahwa Hal itu karena terkadang ya anak-anak justru menjadi sebab sebagian orang tua dalam melakukan kemungkaran-kemungkaran. Orang tua yang tidak tahu hukum atau tidak bisa melaksanakan hukum syariat akhirnya terbawa oleh anaknya dalam melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, dalam kondisi semacam ini anak hakikatnya menjadi musuh karena dia tidak membawa kepada jalan yang benar justru menyebabkan kepada jalan yang bertentangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah anak-anak. Disebutkan dalam ayat yang lain bahwa anak-anak merupakan ujian. Innama amwalukum ma'uladukum fitnah. Hanyalah harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Jadi itulah hakikat anak-anak kita. Menjadi ujian buat kita. Sehingga kalau ujian itu kita sikapi dengan baik dan benar, mereka akan menjadi zina atau hiasan-hiasan yang menyenangkan, membahagiakan. Bahkan bukan hanya di dunia, sampai di akhirat pun anak juga bisa menyebabkan tingginya derajat orang tua di dalam surga dan bahkan menuntun orang tuanya menuju ke dalam surga. Tapi kalau ujian berupa anak-anak tersebut tidak disikapi dengan benar dan seseorang akhirnya kalah menghadapi ujian tersebut akhirnya anak itu berposisi sebagai musuh yang mengalahkan agamanya mengalahkan agama orang tua dan menyebabkan orang tua jatuh dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran agama naudzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah itu beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebut tentang anak. Di sana masih ada yang lain. Ala kulli hal nasihat para ulama kita rahimahumullah di antaranya adalah Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam salah satu jawaban beliau pada sebuah pertanyaan yang diajukan terkait dengan pendidikan orang tua terhadap anaknya beliau mengatakan al wajib 'alal mu'min an yahtamma bi tarbiyati auladihi ihtimaman balighan yang wajib dilakukan atas tiap mukmin adalah memperhatikan atau punya perhatian dalam pendidikan anaknya dengan perhatian yang besar, perhatian yang sungguh-sungguh. Liyakuna mumtasilan liqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون agar dia dengan itu berarti telah melaksanakan mempraktekkan firman Allah Azza wa Jalla pada surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Yang menjaganya adalah para malaikat-malaikat wiladun Shidad yang kasar dan kuat mereka tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal terhadap perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka senantiasa melakukan perintah-perintah yang disampaikan kepada mereka. Waliyakum bil mas'uliyati allati hammalaha iyyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau selanjutnya dan hendaknya setiap mukmin melaksanakan, mempraktekkan mewujudkan suatu tanggung jawab yang dibebankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dalam hadisnya ar-rajulu ra'in fi ahli baitih wa mas'ulun an ra'iyatih seseorang adalah penanggung jawab di tengah keluarganya dan dia akan ditanya tentang keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya beliau mengatakan, "Wala yahillu lahu an yuhmilahum bal yu'addibuhum bihasabi ahwalihim wa bihasabi jaraimihim." Dan tidak halal baginya untuk menyia-nyiakan mereka atau tidak punya perhatian kepada mereka terhadap mereka membiarkan begitu saja bahkan yang mesti dilakukan dia harus yu'addibuhum mendidik dalam arti di sini juga punya makna menghukum ya bihasabi ahwalihim sesuai dengan keadaan mereka dan seukuran dengan kesalahan dan kekeliruan mereka. Nah, Ikhwan fillah rahimakumullah, ini potongan dari fatwa beliau rahimahullah yang mencakup uh, hal yang sangat penting yaitu kewajiban atas tiap-tiap mukmin untuk perhatian dalam bab pendidikan terhadap anaknya, perhatian yang sungguh-sungguh, semuanya demi pertama melaksanakan firman Allah, kedua melaksanakan pesan Rasulullah dan juga dalam hal pendidikan itu tidak lupa kita juga di sisi yang lain melakukan dan memberikan sanksi ketika dibutuhkan seukuran dengan kondisi anak dan kekeliruan yang dilakukan oleh anak tersebut. Terkait dengan apa yang disinggung oleh beliau rahimahullah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah disebutkan pula hadis dalam riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu Ahafidha am hatta yas'ala rajula an ahli bayti Sesungguhnya Allah Azza wa Jal sa'ilun akan bertanya, meminta tanggung jawab. Kulla ra'in, tiap-tiap orang yang punya tanggung jawab, istar'ah tentang apa yang Allah bebankan kepadanya dari suatu tanggung jawab. Ahafidha am Apakah dia menjaga tanggung jawab itu atau dia menyia-nyiakan tanggung jawab itu? Hatta yas'ala rajula an ahli baitih sampai nanti Allah Azza wa Jalla akan menanyai tiap-tiap orang tentang keluarganya termasuk yakni tentang anak-anaknya ya masing-masing dari anak yang Allah karuniakan kepada dia, laki-laki, perempuan, anak pertama, anak kedua sampai anak ke keenam, ketujuh, kedelapan dan seterusnya. Nah, ini merupakan tanggung jawab di hadapan kita yang nanti bakal ditanyakan kepada kita selaku bapak. Ya, selaku orang tua. Ikhwan Fiddin rahimakumullah uh, Pada kesempatan lain Ulama yang lain yaitu Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah Mengingatkan juga kepada kita bahwa Ternyata uh, Tidak jarang terjadi kekeliruan Di dalam mendidik anak-anak Sehingga tidak jarang pula kenakalan seorang anak itu justru sebabnya adalah orang tuanya. Ya. Di dalam kitab Tuhfatul Maudud di Ahkamil Maulud beliau rahimahullah mengatakan wa kam mimman ashqa waladahu dan betapa banyak orang-orang yang membuat celaka anaknya sendiri Wafil zata kabidihi dan belahan hatinya di dunia wal akhirah di dunia maupun di akhirat biihmalihi watar wa tarki itu disebabkan dia menyia-nyiakan tidak perhatian wa tarki ta'dibihi tidak mau mendidiknya wa i'anatihi ala syahawatihi dan dia justru membantu anak tersebut untuk melaksanakan keinginan-keinginannya, kemauan-kemauannya yang tidak sesuai dengan agama. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu dan dia mengira atau beranggapan bahwa ia sedang memuliakan anak itu. Ia sedang menyayangi anak itu. Padahal wakat ahanahu justru hakikatnya dia dengan perbuatan itu telah menghinakan anak itu dan yakni mencelakakan anak itu. Wa annahu yarhamuhu waqad zalamah. Dia beranggapan dia menyayangi, hakikatnya dia menzalimi fafatahu intifa'uhu biwaladi. Akhirnya seorang tua kehilangan manfaat dari anak tersebut. Yani yang mestinya anak itu menjadi manfaat bagi orang tua di dunia dan di akhirat justru hilang manfaat tersebut tidak dia dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Wa fawwata alaihi hazzahu fid dunya wal akhirah dia dengan sikap-sikap tersebut justru melewatkan, menghilangkan, melenyapkan bagiannya dari anak tersebut di dunia dan di akhirat. Wa idza atabartal fasada fil aulad ra'aita 'ammatahu min qibali al-aba'. Dan apabila kamu perhatikan kerusakan-kerusakan pada anak-anak, kenakalan, baik anak kecil juga termasuk remaja-remaja roaita kamu akan lihat kamu akan dapati bahwa mayoritasnya adalah disebabkan oleh bapak-bapak mereka orang tua mereka ini ucapan siapa Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah bukan ucapan orang biasa tapi ucapan seorang murabbi pendidik yang sangat berpengalaman ya dan begitulah kenyataannya kita akan dapati peran orang tua pada kenakalan anak-anak begitu besar. Di antaranya tadi, tidak mau tahu, kurang mendidik, kurang perhatian. Ya. Dan itu yang terjadi. Banyak orang tua sibuk dengan kerja, menitipkan anaknya di sekolahan. Habis itu tidak mau tahu apa yang terjadi. Ya, Hal yang seperti ini sangat banyak sekali. Apalagi hal yang lain. Ini baru kurang perhatian terhadap anak. Sudah banyak menyebabkan kerusakan. Apalagi lebih daripada itu. Disebutkan pula oleh beliau rahimahullah taala pada kitab yang sama di tempat yang lain beliau mengatakan wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibari al-aba wa ihmalihim lahum dan kebanyakan anak-anak itu muncul kenakalan-kenakalan mereka min kibali al-aba dari ayah bapak-bapaknya sendiri. Ya, dan secara umum orang tua ya. Jangan ibu merasa oh bukan saya. Sama saja ibu juga punya peran wa ihmalihim lahum dan ihmal yakni kurang perhatiannya orang tua itu kepada anak-anak wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunanah dan karena orang tua tidak mengajari anak-anak itu kewajiban-kewajiban agama dan tuntunan-tuntunan sunnah dalam agama ini fa adha'uhum sigara sehingga orang tua menyia-nyiakan anak-anak tersebut saat mereka masih kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim sehingga mereka orang tua akhirnya tidak ah, falam yantafi'u bi anfusihim sehingga anak-anak itu tidak bisa mengambil manfaat dari diri mereka sendiri. Ya. Setelah dewasa balik bergaul dengan orang-orang yang tidak baik perbuatannya tidak membawa manfaat sampai untuk dirinya sendiri yakni justru mencelakakan dirinya sendiri ya maksiat narkoba zina judi nakalan remaja dan lain mana manfaat untuk dirinya untuk dirinya saja tidak apalagi untuk orang lain walam yanfa'u aba'ahum kibara dan mereka juga apalagi tidak bisa memberi manfaat untuk orang tuanya ketika pada usia-usia lanjut. Kama ataba ba'dhum waladahu 'ala al-'uquq. Sebagaimana terjadi, sebagian mereka menegur anaknya karena anaknya durhaka. Faqala maka si anak menjawab, "Ya abati innaka aqaqtani saghira." fa'aqaqtuka kabira wahai ayah justru engkau yang durhaka kepadaku saat aku kecil sekarang aku besar aku yang durhaka kepada engkau yakni maknanya seperti tadi ketika kecil orang tua kurang perhatian kepada anak saat anak itu dewasa dan orang tua usia lanjut anak pun tidak bisa berbakti kepada orang tuanya dan memang mustahil ya secara akal kita seorang ayah atau ibu mengharapkan anaknya berbakti kelak di kemudian hari tapi saat kecil tidak pernah dididik dengan benar. Bagaimana dia mau mengharapkan bakti anaknya sementara dia tidak pernah mendidiknya dengan baik ketika anak itu masih usia dini? Anak itu pun mengatakan lagi, "Wada'tani walida fa'adha'tuka syekhun kabira." Engkau menyanyiakan aku hai ayah saat aku masih kecil. Sekarang giliran aku menyanyiakan engkau ketika engkau usia lanjut. Nah, jawaban anak itu tentu jawaban yang ya nggak semestinya dilakukan oleh seorang anak, tapi itu menggambarkan kepada kita hakikat yang ada. Dan jawaban ini ya hasil daripada pendidikan orang tuanya di mana dia tidak perhatian dalam hal itu. Ikhwan fillah rahimakumullah tentu yang seperti ini kita sangat uh, khawatir ya dan semoga tidak terjadi pada anak-anak kita. Oleh karena itu memang tema bagaimana mendidik anak ini tema yang besar, tema yang sangat penting membutuhkan yakni eh, apa materi dan eh, petunjuk Nabi SAW yang betul-betul dipahami sesuai dengan bimbingan para ulama rahimahumullah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sedikit kita akan melihat beberapa contoh hadis-hadis Nabi saw Alaihi Wasallam yang berisikan tentang pendidikan anak, bagaimana contoh, yakni gambaran singkat dari hadis-hadis Nabi saw Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mendidik anak-anak. Kita akan dapati di sana beberapa hadis ya, yang sempat tercatat oleh saya dan sebetulnya masih banyak yang lain perlu digali. Kita dapati bahwa Nabi SAW sangat perhatian dengan anak-anak dan uh, beliau SAW mendidik anak-anak dari berbagai sisi pendidikan Sesekali kita akan dapati beliau mendidik anak-anak pendidikan akidah, menanamkan keyakinan yang benar karena ini adalah inti ajaran Islam. Sesekali yang lain kita akan dapati Rasulullah SAW mendidik anak-anak untuk perhatian dengan ibadah. Ini juga sisi lain dari dinul Islam. Ibadah yang itu merupakan tujuan kehidupan kita. Ibadah yang itu merupakan yakni uh, lanjutan daripada akidah. Setelah dia meyakini apa yang wajib diyakini, dia pun mesti menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Nabi pun perhatian terhadap anak-anak itu dalam hal ibadah mereka. Di saat yang lain kita juga akan mendapati bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak dalam hal akhlak, bagaimana beradab, bagaimana menjaga uh, eh, tata kerama kalau bahasa kita, artinya yakni adab-adab seperti dalam istilah Islam, baik uh, terkait dengan adab pribadi maupun adab dengan orang lain. Sebagaimana juga kita akan dapati bahwa Nabi saw. Alaihi yakni melakukan banyak hal terhadap anak-anak itu yang menggambarkan kepada kita e, tuntunan beliau saw dalam bermuamalah dengan anak-anak itu kelembutan ya kasih sayang dan yang sejenisnya di antara hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik dan punya perhatian terhadap akidah anak-anak tersebut adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang insya Allah kebanyakan anak-anak kita juga hafal karena itu ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah <clears throat> Ibn Abbas radhiyallahu anhuma <clears throat> mengatakan apa? Kuntu radifa Rasulullah sallallahu <clears throat> aku uh, <clears throat> membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka." إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ketika itu masih anak-anak. Makanya beliau pun mengatakan, Ya gulam, wahai anak. Ini wa'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfazka. Jagalah batasan hukum-hukum Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah batasan hukum-hukum Allah, batasan-batasan agama Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, berdoa, memohon, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa'alam al ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Dan ketahuilah bahwa umat ini seandainya mereka sepakat untuk memberimu suatu manfaat mereka tidak akan mampu memberimu suatu manfaat apapun kecuali yang Allah telah tuliskan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan apabila mereka sepakat untuk mencelakakan kamu dengan suatu rencana maka mereka pun tidak akan mampu mencelakakan kamu kecuali yang telah Allah takdirkan kepadamu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah kering ini salah satu contoh bagaimana perhatian Rasulullah SAW dalam hal pendidikan anak. Ya, dan pendidikan di sini jangan dipahami hanya dalam ruang lingkup sekolah, madrasah atau kelas atau ruang tertentu, masjid misalnya juga. Tidak. Ya. Pendidikan lebih umum Jangan pula dipahami ini hanya berlaku untuk seorang guru kepada muridnya atau guru ngaji kepada santri-santrinya, bukan. Pendidikan ini ya <clears throat> mencakup itu dan juga mencakup orang tua terhadap anak, ibu, bapak kepada anak, bahkan orang lain sekalipun kepada yang lebih kecil Iya. Di sini Nabi SAW terhadap Ibnu Abbas bukan sebagai orang tua. Beliau bahkan hanya uh, apa? Ya masih ada hubungan kerabat ya, tentunya. Beliau Ibnu Abbas anak paman Rasulullah. Ya, jadi sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi yang jelas bahwa pendidikan ini bukan terbatas pada apa yang tadi kita sebutkan, bahkan sifatnya umum. Bagaimana mendidik anak-anak? Lihatlah Rasulullah SAW. Beliau melakukan ini di mana? Bukan di ruang kelas. Beliau menggunakan kesempatan ketika itu Abdullah bin Abbas sedang membonceng beliau. Ya. Beliau sampaikan materi-materi akidah keyakinan-keyakinan yang sangat penting sekali ini ditanamkan kepada anak-anak. Hadis ini kalau kita perhatikan dari banyak sisinya, kita akan dapati banyak faedah dalam hal cara menyampaikan ya dan lain-lain. Tapi kita nggak akan e, melebar kita akan menyoroti di sini bahwa Nabi perhatian sekali terhadap perkara akidah kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Kita akan dapati pertama Ibnu Abbas diajari untuk apa? Senantiasa menjaga hukum-hukum Allah. Ya. Ini juga mengandung makna e, muraqabah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal sehingga dia senantiasa menjaga hukum-hukum Allah ya jangan melalaikan jangan menyepelekan karena inilah tujuan diturunkannya syariat kemudian perkara penting yang lain apa kalau kamu berdoa berdoalah kepada Allah kalau kamu minta pertolongan mintalah kepada Allah ini perkara yang sangat pokok dalam bab akidah dan kalau kita perhatikan kebanyakan kesirikan yang terjadi dalam bab apa? Ini. Kesyirikan banyak. Antum mungkin dalam pelajaran akidah mendapati banyak macam-macam kesyirikan. Ada syirkul mahabbah, syirkul khauf, ya kan? Ada syirik dalam azabah penyembelihan, macam-macam. Ada syirik dalam doa. Kalian akan perhatikan ke terjadinya syirik dalam bab berdoa kepada selain Allah itu yang sangat banyak. Bahkan mungkin bisa kita katakan itu yang paling banyak. Ya. Allah alam kalau perbandingan ya, tapi yang jelas itu banyak sekali terjadi. Untuk perhatikan saja. Ya. Nah, ini sejak dini ditanamkan oleh Rasulullah kepada sepupunya Abdullah bin Abbas sejak beliau masih kecil. Kalau minta-minta kepada Allah, jangan minta kepada dukun. Ya, dulu sudah ada dukun. Jangan minta-minta kepada jin, setan, makhluk halus. Dulu sudah banyak musyrikin melakukan itu. Ya, tapi minta kepada Allah Azza wa Bukan kepada yang lain. Begitu pula isti'anah. Ini lebih khusus minta pertolongan. Akidah ditanamkan sejak kecil oleh Rasulullah. Perkara berikutnya wa'alam annal ummata dan seterusnya tadi. Ketahuilah seandainya umat berkumpul ingin mencelakakan kamu atau ingin memberimu manfaat tidak bisa dilakukan kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini bab apa? Iman terhadap takdir, perkara pokok di dalam akidah ya diajarkan sejak kecil agar mengimani hal tersebut yang bila kita perhatikan pula kita berpikir ke depan bahwa ternyata penanaman akidah beriman dengan takdir memberi dampak yang sangat positif tentu di satu sisi ini kewajiban yang kedua bahwa kewajiban tersebut memberikan dampak yang sangat positif terhadap anak kalau dia meyakini hal itu, dia akan apa? E, punya sikap berani, tidak penakut. Karena coba lihat sabda Rasul, seandainya umat seluruhnya akan mencelakakan kamu, tidak akan bisa. Nah, ini kan memberikan pada anak jiwa apa? besar hati, ya, berani ya, menghadapi berbagai apa yang akan dihadapi. Begitu pula akan menumbuhkan kepada anak tersebut sikap tawakal yang tinggi kepada Allah tidak bergantung kepada manusia karena seandainya manusia mau membantu kamu semuanya tapi belum Allah catat Allah tidak takdirkan maka nggak akan bisa kalau begitu seseorang mau bergantung kepada orang atau bergantung kepada Allah bergantung kepada Allah azza wajalla anak itu menjadi tawakal kepada Allah subhanahu wa taala ya juga akan menumbuhkan kepada anak itu insyirah sadar kelapangan dada kalbunya senantiasa lapang ya tidak stres kenapa karena segala sesuatu dengan takdir Allah azza wajalla dan ujian itu dari Allah Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa buah positif yang muncul dari iman terhadap takdir yang sejak kecil ditanamkan kepada anak. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan pada riwayat At-Tirmidzi uh, eh, tadi riwayat Tirmidzi, nah, riwayat selain Tirmidzi disebutkan ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah kenalilah Allah azza wa jal fil raha di saat lapang niscaya Allah akan mengenalimu di saat kesempitan wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak ketahuilah bahwa apa yang tidak akan mengenai kamu bagaimanapun tidak akan mengenai kamu. Wa ma asabat lam yakun yukhti'ak dan apa yang akan menimpa kamu bagaimanapun akan menimpa kamu, enggak mungkin tidak. Wa alam anna nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwa kemenangan dan pertolongan akan senantiasa beriringan dengan kesabaran. Wa al faraja ma'al karb dan jalan keluar akan beriringan dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra dan sesungguhnya bersama kesusahan akan ada kemudahan. Nah, ikhwan fillah azakumullah semua ini ya, penanaman-penanaman akidah, prinsip-prinsip dalam agama yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada anak-anak. Ya, sekali lagi yang seperti ini nggak terbatas di kelas, di kelas apalagi, ya kan memang tempatnya untuk mendidik. Tapi Justru terkadang lebih mengena di luar kelas terkadang karena di kelas mungkin sudah banyak pelajaran ya kadang pikirannya nggak konsentrasi tapi di luar seperti Nabi menggunakan kesempatan itu saat Abdul Ibn Abbas membonceng beliau ya gulam ini salah satu metode Nabi kalau mau mengajari sesuatu dimunculkan perhatiannya dipanggil ya gulam Akhirnya dia konsentrasi kepada apa yang mau disampaikan. Ya. Baru ketika itu disampaikan beberapa kalimat. ini wali muka kalimat. Saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Ini juga menggugah apa? Menggugah konsentrasinya dan kesiapannya. Beberapa kalimat ya hari tidak banyak supaya tidak banyak supaya tidak dilupakan dan mudah dihafalkan. Nah, sampaikanlah satu, dua, tiga beberapa poin terkait dengan akidah yang dengan itu akan terus diingat dulu saya membonceng Rasulullah. Ya, disampaikan kepada saya saat itu pesan-pesan akidah yang sangat penting. Nah, jadi eh, ini diantara perhatian Rasulullah dalam penanaman akidah. Yang lain, Nabi SAW juga perhatian terhadap pendidikan anak-anak dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah. Di antaranya adalah sabda Rasul yang juga sering kita dengar. Beliau SAW bersabda dalam hadis, "Muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji muru auladakum perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat saat mereka berumur tujuh tahun wadribuhum 'alaiha dan pukullah anak-anak itu dalam rangka yakni e, diperintahkan untuk sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil dan pisahkanlah antara mereka yakni antara laki-laki dan perempuan fil pada tempat-tempat berbaringnya mereka. Dalam hal tempat-tempat berbaringnya mereka. Nah, lihatlah di sini perhatian uh, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak beliau sampaikan kepada orang tua ya sebagai wali anak-anak tersebut agar perhatian dalam bab sholatnya anak-anak apakah sudah wajib belum belum wajib karena apa karena belum balik kewajiban itu terkait dengan al-bulugh wal aql di samping tentunya Islam al-bulugh wal aql kalau sudah balik akil ya dia baru berkewajiban. Tapi ini umur tujuh tahun jelas belum balik. Sepuluh tahun bahkan juga seringkali belum balik. Tapi ini sudah umur mumayyiz, tujuh tahun tamyiz, istilahnya umur tamyiz. Sudah bisa memahami, membedakan. Maka Nabi katakan perintahkan sejak itu untuk sholat. Walaupun belum wajib atas dia. Tapi dalam rangka mendidik. Ya, dalam rangka pendidikan. Kemudian ketika umur 10 tahun tidak cukup sekedar diperintah. Terkadang perlu di, dipukul. Juga dalam rangka supaya dia mau sholat. Tapi tentunya memukulnya pun ya memukul bukan yang menyakiti, bukan oh, melampiaskan emosi, bukan. Mukul sekedar untuk mendidik, mengingatkan atau memperingatkan dia. Ya. Nah, ini perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab ibadah. Dan juga disebutkan dalam ayat uh, apa? tentang Nabi Ismail dalam surat Maryam Wadkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan وكان wa kana ya'muru ahlahu Ya. Dan adalah beliau alaihissalam ya'muru ahlahu memerintahkan keluarganya untuk salat. Jadi inilah perhatian dalam bab ibadah dan juga tentunya ibadah-ibadah yang lain dulu para sahabat ya mengajari anak-anaknya untuk berpuasa sejak kecil sampai terkadang mereka dibuatkan yakni mainan ya semacam boneka bagi anak-anak perempuan ya, agar mereka terlalaikan dari makan dan minum sehingga bisa berpuasa. Ini di zaman Rasul tentunya dengan pengetahuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikrar dari beliau karena tidak ada pengingkaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan seandainya mungkar tentu akan diingkari dan seandainya Nabi tidak tahu maka Allah Maha tahu dan Allah pasti mengingkari. Nah, ketika tidak ada itu semua berarti ini memang hal yang disetujui. Dan ini menunjukkan kepada kita tadi pendidikan ibadah sejak dini yaitu dalam hal puasa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga perhatian dalam hal pendidikan anak dari sisi akhlak. Di antara hadis yang menunjukkan ini adalah uh, hadis Nabi Alaihi Wasallam dalam Sahih Al Bukhari dari Umar bin Abi Salimah beliau mengatakan كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك نعمتي بعد kata beliau sahabat yang namanya siapa? Umar bin Abi Salimah. Ya, Umar bin Abi Salimah. Beliau mengatakan kuntu gulaman fi hijri Rasulullah. Aku adalah seorang anak ketika itu, masih kecil di pangkuan Rasulullah. Dalam ketika itu ya mungkin momongan Rasulullah SAW di sebagian waktu. Wallahu a'lam. Beliau mengatakan wa kanat yadi tatishu fi sohbah. Ketika makan, tanganku dulu di nampan itu tatish, yakni tangannya ringan ya. Yuk ke sini, ke sana. Ya. Ngambil semaunya. Ya, namanya anak-anak, belum mengerti adab, ya kan? Dan mengambil sesuai dengan nafsunya mana yang diingini oh di sana warnanya merah senang dia ambil oh sana warnanya hijau ambil sana kemari semacam itu ya ini dia tadi tatisu di sahfah maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya ya gulam ya dipanggil ya gulam supaya tadi mengembalikan konsentrasi dia ya tahu bahwa ucapan tertuju kepada dia. Dia yang sedang mau dinasihati, mau diberitahu. Maka tentunya dengan itu dia pun menyadari bahwa ini adalah ucapan yang mau disampaikan kepada saya. Ya gulam, samillah. Baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu. Wakul qul biyaminik dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik dan makanlah dari yang terdekat kepadamu. Ya. Ini pelajaran apa? Adab. Tentunya juga adab dalam Islam punya nilai ibadah. Tapi kalau dalam e, klasifikasinya para ulama, ini masuk dalam bab adab. Ya, bagaimana beradab dalam makan? Anak ketika itu belum tahu bagaimana adabnya, sekarang diberi oleh Rasulullah tiga adab. Ya. Baca bismillah sebelum makan, makan dengan tangan kanan, kemudian mulai dari yang terdekat. Jangan ke sana kemari. Pelajaran adab yang sangat indah dalam Islam eh, sejak dini ditanamkan oleh Rasulullah kepada anak-anak. Lihat bagaimana hasilnya. Apa kata Umar bin Abi Salimah? Famazalat tilka fi'mati ba'du. Maka sejak itu itulah cara makan saya. Sejak itu itulah cara makan saya. Terus. Ya. Jadi itu menempel terus di benak Umar bin Abi Salimah tidak terlupakan. Selalu kalau makan akhirnya mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah itu. Nempel, nggak lupa. Nah, jadi itulah e, faidah daripada pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak sejak dini. Dan kita dapati sekarang umat kita ini, <clears throat> ya, umat yang kita hidup ada dan ada padanya, dalam bab ini saja coba lihat, sudah tua, sudah dewasa. Makan dengan tangan kiri sambil berdiri, ya kan? Makan tahu sama cabai tahu yang di kiri, cabai yang di kanan. Minum sambil berdiri, apalagi di pinggir jalan itu. Ya, sering kita lihat orang seperti itu. Tangan kiri lagi. Nah, padahal dalam Islam sejak dini sudah diajari hal seperti itu dan inilah perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang lain di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak juga beliau memperingatkan ya, ketika ada suatu kesalahan. Nah ini termasuk tadi, ya, termasuk beliau memperingatkan ketika ada suatu kesalahan. Ya. Nah, di dalam memperingatkan juga terkadang diberi alasannya. Kenapa boleh, kenapa nggak boleh. Ya. Diajak bicara, disampaikan dengan baik, dan diberitahukan kenapa sebabnya. Ini terjadi pada uh, cucu Rasulullah SAW sendiri, ya Ketika itu cucu beliau yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengambil kurma yang jatuh dari kurma-kurma zakat atau sedekah. Kemudian dimakan oleh Hasan Ketika Rasulullah SAW melihat, maka apa kata Rasulullah? Kih, kih. Ya ini kalau bahasa kita semacam apa? Dilepeh, dilepeh begitu. Ya, dikeluarkan. Jangan kamu makan. Ya, ini semacam itu. Irmi biha, buang. Jangan kamu makan. Nah, Al Hasan bin Ali ketika itu ya masih kecil. Ini cucunya Rasulullah bukan alinya tapi putranya Al Hasan yang ketika itu kita ingat ya ketika Nabi sholat dia naik nunggangi Nabi ya kan masih kecil nah Nabi katakan kepada Al Hasan ama alimta anna la na'kulu sadaqah apa kamu nggak tahu kita yakni keluarga Nabi ya keluarga Nabi dan beliau adalah cucu Rasulullah. La na'kulu sadaqah, kita tidak boleh makan dari sedekah. Nah, ini salah satu e, bentuk peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini salah satu bentuk pendidikan. Terkadang anak ketika keliru diperingatkan kemudian disampaikan apa sebabnya. Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu seandainya tidak diberitahu alasannya, mungkin timbul pertanyaan dalam dirinya loh. Memangnya kenapa kurma? Setiap hari juga dilihat orang-orang makan kurma, keluarga Nabi sendiri makan kurma. Kok saya makan kurma nggak boleh? Apa sebabnya? Apakah itu haram atau bagaimana? Ya kan? Nah, disinilah perlu adanya suatu keterangan supaya tidak rancu Dikatakan oleh Nabi SAW bahwa kita keluarga keluarga Nabi SAW tidak boleh makan dari sedekah. Bukan kurmanya tidak boleh dimakan. Bukan kurma itu haram. Ya, tapi masalahnya itu kurma sedekah. Kita tidak boleh makan darinya. Di sini adalah ada unsur takjib eh, mendidik dan memperingatkan dengan cara yang baik dan dengan disebutkan alasan. Di antara juga petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sering juga memberikan tasji' tasji' yakni memberikan motivasi semangat kepada anak itu bukan anak itu dipupus semangatnya tapi dimotivasi ya terutama ala talabil ilm untuk belajar untuk duduk di majelis ilmu di majelis para ulama namun tentunya ini juga terkait dengan halal yang lain yaitu anak itu juga perlu diajari tentunya ada adab dalam suatu majelis tidak semaunya sendiri lari-lari mengganggu tidak tapi juga diberitahukan ya atau orang tuanya e, menjaganya nah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qal dia mengatakan Laqad kuntu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gulaman saya ketika itu di zaman Rasul adalah masih kanak-kanak saya ketika itu di zaman Rasulullah masih kanak-kanak fakuntu ahfazu anhu ma yamna'uni minal qaul illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Maka ketika itu aku sudah hafal dari beliau, yakni yakni hadis-hadis dari beliau Allah alam ya di majelis beliau ma yamna'uni al-qaul min al-qauli tidak ada yang menghalangiku untuk menyampaikan hal itu kecuali karena di sini ada orang-orang yang lebih berusia dari saya ya yakni mereka lebih berilmu pada umumnya begitu ya sehingga beliau merasa sudah cukup mereka nah maksud dari disampaikannya hadis ini ya bahwa lihat bagaimana Samurah bin Jundub ternyata beliau ketika masih kecil ikut hadir di majelis-majelis Rasulullah dan hafal dari Rasulullah sekian hadis saat beliau masih kecil hafal dan mampu untuk menyampaikan apa yang dia hafal. Hanya saja beliau tidak mau menyampaikan karena apa? Ada para sahabat-sahabat yang lebih usia. Nah ini juga adab sahabat tersebut mengetahui kadar dirinya walaupun tahu tapi ada yang lebih berhak biar mereka yang menyampaikan. Nah ini gambaran eh, bagi kita ya bagaimana pendidikan anak-anak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kecil tersebut sama Robin Jundub ketika itu hadir di majelis Rasulullah dan mengikuti ya ini kalau bahasa kita ya taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghafal hadis-hadis dari beliau. Dan oleh karena itu juga <clears throat> ya kita ingat kisah Ibnu Abbas yang masih usia muda, masih remaja itu sudah masuk ke majelis e, musyawarahnya Umar Ibn Khattab dalam usia remaja. Sahabat yang lain merasa terheran kenapa anak masih muda seperti itu kok dimasukkan dalam majelis musyawarahnya orang-orang sepuh. Ya, para sahabat as-sabiqun al-awwalun yang sebagiannya ikut perang Badar. Sehingga ada keheranan di sebagian sahabat semacam ada pengingkaran begitu kok ikut masuk. Ya. Di satu sisi kita ambil faedah pula di sini memang majelis-majelis itu nggak setiap orang bisa masuk, ya kan? Ya, tapi terkadang ada yang boleh masuk, walaupun bukan usianya sebetulnya karena suatu keistimewaan. Ya, inilah yang ada pada Ibnu Abbas. Ya, ternyata Ibnu Abbas punya keistimewaan ilmu yang lebih di mana Umar akhirnya menguji Ibnu Abbas tentang tafsir surat An-Nasr dan jawaban Ibnu Abbas benar sementara sebagian sahabat yang lain justru salah yang lebih tua dari beliau. Nah, sekarang kalau kita sedikit perhatian terhadap kisah ini kalau itu di usia remaja yang sudah kita katakan matang dalam ilmu pada usia remaja berarti sebelum-sebelum itu beliau sudah apa? sudah belajar. Ya, sebelum itu berarti sejak dini beliau sudah belajar menimba ilmu. Ya, duduk di majelis para ulama sehingga ketika remaja sudah matang ilmunya. Nah, ini sekali lagi gambaran eh, pendidikan anak-anak atau sebagian gambaran pendidikan anak-anak di zaman itu. Kemudian juga di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan anak-anak Ternyata beliau juga seorang yang juga melakukan al-muda'abah Eh, wa ta'lim bi tariqil la'ab. Yani beliau terkadang melakukan muda'abah bercanda ya dan memasukkan materi-materi ilmu dengan cara yang seperti itu. Artinya apa? Tidak senantiasa materi ilmu itu disampaikan dengan mendikti, ya disampaikan dan diterima kosong dari yakni e, sisipan-sisipan apa al-muda'abah bercanda tidak begitu ternyata juga Nabi melakukan al-muda'abah saat-saat tertentu beliau melakukan itu kepada sebagian anak-anak ya Ikhwani fitin rahimakumullah Hal itu seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah pada kisah eh, Abu Umair. Abu Umair ini saudara Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang ketika itu beliau Abu Umair ketika anak-anak punya mainan seekor burung ya, an-nughair. Burung ini disebut an-nughair. Tapi ternyata burung itu mati. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Anas mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Wa kana idza jaa qala ya Abu Umair ma fa'alan Nuwair. Ya. Yeah. adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas ahsanan nasi khuluqan beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya dan saya punya seorang saudara laki-laki yang disebut Abu Umair Nah, Abu Umar ini punya burung. Allah mungkin ketika itu burungnya belum belum mati, tapi kemudian nanti mati ada adik yang lain. Sehingga ketika Abu Umar ini datang atau Rasulullah datang kepadanya, beliau mencandainya dengan mengatakan ya Abu Umair ma fa'alan Nugair wahai Abu Umair apa yang sedang dilakukan Nugair ya burungmu sedang apa nah pertanyaan seperti itu kelihatannya kan sepele ya kan kelihatannya sepele kelihatannya nggak ada makna kelihatannya hanya kata-kata yang terlintas begitu saja tanpa ada hikmah dan tujuan. Makanya bahkan ya sebagian eh, aklaniyun orang-orang yang mengkultus akal itu mengkritik ahli hadis ketika meriwayatkan hadis ini dengan mengatakan apa faedahnya hadis begitu begitu faedahnya apa ya akhirnya sebagian ulama menyebutkan faedah dari hadis ini sekian banyak faedah. Ya. Nah, diantaranya dalam bab ini perkataan seperti itu dari seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berusia, ya seorang yang berkedudukan, ya mengatakan kepada rakyat jelata, anak kecil, ya dicandai seperti itu. Wahai Abu Umair, <clears throat> ya, ah, sedang apa burungmu? Nah, ini ternyata di sana menunjukkan banyak uh, faedah. Di satu sisi kita melihat di situ ketawaduan Rasulullah SAW. Ya. Seorang bukan hanya pimpinan, bahkan seorang nabi, seorang rasul, orang tertinggi terhadap rakyat jelata masih kecil lagi anak-anak ya urusan burung beliau mau menanyai tawadhu tawadhu yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dilihat dari satu sisi tapi kita ingin melihat dari sisi yang lain ini punya uh, apa makna keteladanan dari beliau dalam bergaul dengan anak-anak ya beliau terhadap anak-anak ternyata bercanda dengan anak-anak. Membikin anak-anak itu senang dengan beliau, nggak takut kepada beliau. Sekarang kadang kita mendapati anak-anak, ya, e, melihat orang dewasa ada yang takut, ya kan? Apalagi melihat orang yang artinya berkedudukan, sudah minder. Kalau ditanya sudah nggak bisa jawab bukan nggak bisa ngomong nggak bisa jawab kaku gemeter bahkan terkadang nah ini semuanya oleh Nabi dilunturkan ya dicairkan sehingga anak tersebut ya terhibur nggak merasa ketakutan di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu seterusnya sehingga dengan itu akan mudah pula nanti kalau mau mengajarkan kepada anak-anak itu ilmu. Mendidik anak-anak itu juga supaya apa punya sifat yani berani tapi pada tarafnya bukan kebablasan ya. Nah, ini diantara petunjuk Rasulullah SAW kepada anak-anak itu. Terkadang sebagian orang tua bahkan orang tua sendiri ya atau seseorang terhadap anak orang lain ya. begitu keras, kaku, kereng, kasar, adanya membentak dan membentak, ya menghardik, ya menakut-nakuti, sebagian begitu. Ternyata petunjuk Rasulullah nggak begitu. Mana ada Rasul menakut-nakuti anak-anak? Mana hadisnya? Nggak pernah ada. Ya, membentak-bentak, dan seterusnya ternyata tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. yakni sekali lagi dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW yudaib al-aulad mencandai anak-anak Kemudian juga di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, yakni bersikap lembut dan menjaga perasaan anak-anak bahkan mengobati kesedihan mereka. Nah, ini lebih dalam lagi daripada yang sebelumnya. Ini juga pada kasus Abu Umar ini karena An-Nughair akhirnya mati. Burung yang biasa eh, apa dibuat mainan siapa Abu Umar akhirnya mati. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Abu Umar kana yabki. Beliau menangis. Si Abu Umar yang masih kecil ini menangis. Ketika Nabi saat itu berjalan di pasar Fasalahu anis sabab. Maka Nabi bertanya, apa sebabnya? Kenapa? Maka dia menjawab, matan nugair, ya Rasulullah. Atau dijawab oleh seseorang, ini sebabnya karena burungnya mati. Akhirnya dia menangis. Fadalla Rasulullah SAW yuda'ibuhu wa yuhadithuhu wa yula'ibuhu hatta dhahik maka Nabi mendekati kemudian bercanda dengannya ya kemudian ngobrol dengannya sampai akhirnya Abu Umar bisa tertawa sampai akhirnya Abu Umar bisa tertawa bayangkan ya ini Rasulullah SAW beliau yakni kalau mau kita bayangkan ya seorang yang seperti itu besarnya ya, terhadap seorang anak kecil menyempatkan ketika melihat anak kecil itu nangis untuk duduk ngobrol bercanda dengannya sampai pada tingkatan akhirnya tangisannya hilang dan bisa tertawa luar biasa famar sahabah bihima akhirnya ada sahabat melewati dan bertanya kepada Rasulullah SAW kenapa dan apa yang menyebabkan beliau duduk di situ Nabi menjawab matan nughair fajalastu wasi Aba Umair karena burung milik Abu Umair ini mati dan aku duduk untuk menghibur Abu Umair ya hal yang luar biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara petunjuk Nabi SAW dalam mendidik anak-anak adalah memberikan hadiah, pemberian-pemberian kepada anak-anak. Memberikan hadiah-hadiah dan pemberian-pemberian kepada anak-anak. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, kanan nas idza ra'au awwal at-tamr atau awal as-samar ja'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Hurairah beliau mengatakan bahwa orang-orang dulu ketika melihat pertama kali panenan buah-buahan mereka kurma ya mereka membawanya kepada Rasulullah ya hal yang wajar ya kan kurma pertama panenan pertama kurma itu kan setahun sekali ya nggak seperti jambu atau sebagian buah yang nggak pandang musim kalau kurma setahun sekali saja nah sehingga ketika pertama kali matang oh, ini bagi mereka hal yang menyenangkan sekali ya Sebelumnya makan kurma, tapi kurma yang tahun kemarin berarti kan yang sudah kering-kering. Ini kurma muda masih segar. Hal yang wajar mereka ingin memberi oleh-oleh kepada Rasulullah SAW. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi mengambilnya, faida akhazahu qal beliau mengatakan Allahumma barik lana fi tamrina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah berkailah untuk kami pada kurma-kurma kami dan berkailah untuk kami Madinah kami. Tsumma yad'u asghara walidin yarahu. Kemudian setelah itu beliau memanggil anak yang paling kecil. Kalau beliau melihat oh ada anak paling kecil beliau panggil. Wa yu'tihi dzalika tamr atau dzalika samar kemudian Nabi berikan kurma tersebut kepada anak tersebut. Ya. Nah, tentu hadis ini ya banyak faedahnya yang lain. Tapi kita sedang menyoroti bagaimana perilaku Rasulullah terhadap anak-anak. Beliau menyempatkan bagaimana kasih sayang beliau kepada anak-anak, bagaimana tawadud menjalin hubungan cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak. Ya, dipanggil anak kecil tersebut, kemudian diberikan oleh Rasulullah SAW buah itu. Ya. Nah, dari sini jadi kalau begitu Nabi SAW biasa melakukan yang seperti itu, memberikan pemberian-pemberian kepada anak-anak hal yang positif. Alhamdulillah kita juga sering melihat orang-orang pada umumnya ya melakukan hal seperti itu, tapi nggak semua orang. Ya. Nah, ternyata hal seperti itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu hal yang baik. Menemukan kasih sayang terhadap anak-anak. Ya, menghilangkan kesombongan. Menumbuhkan juga pada anak-anak itu hal-hal positif kepada anak-anak tersebut. Nah, inilah salah satu kasih sayang Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara petunjuk Nabi SAW terkait dengan pendidikan anak-anak adalah jangan sampai ya, membohongi anak-anak. Ini sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang suatu riwayat dari hadis Abdullah bin Amir radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Da'atni ummi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina." Ibuku memanggilku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk di rumah kami. Faqalat, "Ha, ta'al u'tik." Kata ibu beliau, "Hei, kesini sini. Utik, aku akan memberi kamu." Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada ibunya, "Ma arti an Apa yang hendak kau berikan kepada anakmu itu? Qalat u'tihi tamra. Saya akan memberikan kepadanya satu butir kurma atau akan memberikan kepadanya kurma. Fakalalah maka Nabi kemudian katakan kepadanya, "Amma innaki laulam lam tu'tih syai'an kutibat 'alaiki kadibah. Seandainya engkau ternyata tidak memberi kamu, seandainya engkau tidak memberinya suatu apapun, tertulis atasmu kamu telah berdusta walaupun kepada anak anaknya walaupun maunya apa yakni tidak sungguh-sungguh nah ini ahibati fillah rahimakumullah jadi kalau begitu ya sangat dilarang tidak jujur kepada anak-anak berdusta kepada anak-anak dalam hal-hal yakni seperti itu ya walaupun kadang kita kadang kita apa ya ini mendapati dan tidak jarang ya orang tua ngomong ke anaknya nanti saya beri ya kan sini kamu nanti saya beri lain waktu juga seperti itu kamu jangan kesana sana nanti saya beri ini kamu jangan nakal nanti saya beri saya belikan mana itu jangan dianggap anak itu nggak merekam ya Alhamdulillah kalau anak-anak kita ini pinter. Nah, itu rekamannya lebih tajam lagi. Tapi kalau ada yang mengatakan oh nggak terekam, oh berarti pengen anaknya bodoh, nggak merekam sesuatu. Nah, jadi anak-anak itu lama kelamaan akan apa namanya uh, niteni kalau bahasa kita ya. Uh, punya kesimpulan oh ini bapak ternyata gini ngomongnya saja ya, oh ibu ternyata gini lain kali bisa nagih katanya mau beri nah, ini banyak sekali efek negatif ketika memang terjadi kebohongan-kebohongan seperti itu walaupun tadi niatnya nggak serius tapi itu seperti kata Rasul seandainya ternyata kamu nggak memberi itu sudah tercatat dusta kamu sudah berdusta tercatat oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Ya. Efek negatif dari perbuatan seperti itu anak akan menilai penilaian yang buruk terhadap orang tuanya atau terhadap siapa saja yang berbuat seperti itu. Bisa jadi pula anak itu nanti parah-parahnya ketularan. Ya. Kalau dia hanya menilai dan tahu itu buruk dan dia tidak mau seperti itu, ini ya bagi dirinya bagus bagi orang lain dia punya penilaian jelek tapi lebih parahnya lagi dia pun bisa ketularan oh ternyata begitu boleh ya nanti saya sama teman saya juga akan begitu lebih parah lagi sampai dewasa akhirnya bisa juga dia menjadi pembohong yang seperti itu nah, makanya ini suatu kekeliruan besar <clears throat> dalam pendidikan anak oleh karenanya Rasulullah SAW melarang dengan larangan yang keras seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini beberapa uh, apa namanya? Uh, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat padanya uh, petunjuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal yang itu menjadi landasan bagi kita dalam mendidik Walaupun itu global-global ya. Tapi bisa kita kembangkan. Itu contoh-contoh yang mengisyaratkan kepada hal yang lain. Sehingga kita dari situ bisa apa? Eh, mempraktekkan dalam kehidupan kita dalam mendidik anak-anak kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang perlu kita ingat pula bahwa anak-anak itu adalah titipan-titipan Allah Azza wa Jal. Ya. Yang wajib kita jaga, yang wajib kita apa didik <clears throat> yang eh, Allah Azza wa Jalla akan menanyai kita tentang mereka kelak. Dan itu bagi kita adalah masa depan kita dan bagi bangsa, negara itu juga adalah masa depan bangsa dan negara. Bagi Islam itu masa depan muslimin. Maka dari itu ya perlu sangat diperhatikan. dimatikan aja matikan ya siapa nggak tahu mau. Selanjutnya di sini pada sisa waktu yang ada kita akan <clears throat> menengok kepada beberapa kesalahan-kesalahan yang tidak jarang terjadi dalam pendidikan anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama mendidik anak-anak itu untuk takut atau menjadi penakut. Ya, ini terkadang tidak terasa. Terkadang tidak terasa. Tapi itu akhirnya membekas dan menjadi tabiat anak-anak itu. Tentunya ya masing-masing dari orang tua pada hakikatnya nggak ingin punya anak yang penakut. Tapi kenyataannya kenapa? Ya, ternyata anak-anak memang begitu kondisinya. Nah, terkadang tidak terasa tadi dia mengatakan misalnya kepada anak-anaknya, ya, uh, apa, misalnya dia ingin memperingatkan anaknya supaya tidak ke suatu tempat, tapi caranya yang salah. Hati-hati jangan ke situ, ada setan di situ ya kita mungkin merasakan ya anak-anak kita itu ketika masih kecil belum begitu besar masya Allah pemberani pemberani ya ke tempat yang gelap yang ini biasa aja tidak ada masalah terkadang juga adiknya lebih berani daripada kakaknya ya kan ya mau ke dapur yang gelap adiknya yang nganter kakaknya kenapa karena adiknya masih bersih kakaknya sudah kena racun tadi hati-hati jangan ke sana ada setan wah, akhirnya jadi penakut anaknya setan jadi tergambar yang namanya setan wah bukannya kita yang berani setan yang takut malah terbalik setannya jadi pemberani kita yang menakut nah akhirnya begitu nah ini tanpa terasa mendidik dia mendidik dengan itu, tapi nggak dia merasakan bahwa itu suatu pendidikan. Tapi kenyataannya ada pengaruh apa enggak? Jelas ada pengaruh. Ya. Begitu pula hal yang seperti ini bukan terkait dengan uh, apa namanya setan saja, terkait dengan banyak hal, termasuk terkait dengan sebagian ibadah. Apa itu? Khitan misalnya. Nah, jangan macam-macam. Ya, tak supiti nanti ya saya khitan kamu nanti ya nggak tahu supit sama di sini ya kurang lebih saya pakai bahasa sana ah, itu kan maunya mendidik ah, apa namanya memperingatkan dari sesuatu mendidik sesuatu tapi keliru akhirnya juga mendidik sesuatu yang jelek akhirnya sama khitan takut suruh khitan tidak mau mau ya salah sendiri ya baru mau khitan kalau mau balik baru ya 15 tahun baru khitan ya kenapa karena ada kesalahan tadi dia nggak berani berani sebabnya apa ya sebabnya ditakut-takuti seperti itu nah ini contoh saja contoh saja ya nah terkadang lebih parah lagi ya menakut-nakuti misalnya dari eh, dokter atau bahkan dari ustadz. Ya caranya sama. Ya. Melihat anak itu agak nakal, mungkin ya namanya anak-anak ada saja sedikit kenakalan, ya kan? Dia peringatkan dengan cara seperti itu. Oh, jangan seperti itu. Nanti saya bawa kamu ke dokter. Biar disuntik sama dokter. Ya. Nah, misalnya begitu. Ini berefek negatif. Apalagi tadi kepada ustadz, akhirnya nggak mau belajar sama ustadz takut. Yang mestinya hubungannya baik, berdekatan dengan para ustadz, para guru, malah menjadi takut disebabkan model-model pendidikan seperti itu. Ini salah. Harus dihilangkan. Kemudian juga termasuk suatu kesalahan yang banyak terjadi pula adalah yakni mendidik untuk oh, nekat untuk berkata yang yakni semaunya dengan alasan oh, keberanian misalnya ya ini juga tidak benar misalnya ada ya anak-anak itu kan senangnya di dibombong ya kan ya ada sesuatu yang terkadang membahayakan, kadang-kadang sebagian terlalu. Padahal itu sesuatu yang membahayakan. Ya, oh, kalau kamu berani sudah, kamu mesti berani lompat sudah. Padahal itu memang bukan ukurannya seorang anak melompati tempat yang seperti itu. Tapi karena di bom bom tadi sehingga ya dikatakan kalau tidak wow berarti kamu penakut. Ya. Atau misalnya sama temannya, oh kalau kamu berani itu pukul dulu dia. Berani berarti kamu. Kalau enggak aku oh, nakut kamu. Atau ludahi, naudzubillah. Ya, dan hal-hal seperti itu. Ini sering kali terjadi ya di masyarakat ya. Tidak terasa kalau itu merupakan suatu pendidikan yang jelek, tapi itu betul-betul mendidik dengan didikan yang jelek. Dan ini mesti kita perhatikan terutama kita di lingkungan Ahlus Sunnah Salafiyin ya. Kadang anak-anak kita bermain kita nggak ingin terjadi seperti itu dan mungkin kita tahu hal seperti itu tidak baik. Tapi kadang orang lain mungkin santri-santri yang dewasa ketika main dengan anak-anak yang masih kecil. Nah, terkadang muncul di sini Makanya mungkin santri-santri yang dewasa juga harus paham, jangan seperti itu ya praktek-praktek kayak tadi nomor satu nomor dua itu praktek-praktek yang tidak baik jadi santri-santri yang dewasa atau anak-anak yang remaja walaupun bukan santri jangan melakukan hal hal yang seperti itu tentunya orang tuanya sangat nggak rela kalau anaknya diperlakukan seperti itu karena ini didikan yang sangat buruk walaupun tidak niat mendidik Ya. Dan apalagi kalau di kampung awam pada umumnya ya sudah. Kata orang Arab hadis wala haraj. Ya. Sudah bicarakan seperti itu artinya sudah sangat banyak hal seperti itu. Nah, kita harus menghindari hal yang seperti itu. Kemudian juga termasuk mendidik yang salah adalah yakni e, memberikan segala sesuatu yang diinginkan oleh anak. Ya. Memanjakan sehingga segala sesuatu yang diinginkan diberikan. Maunya apa diberikan. Dengan alasan mungkin sebagiannya karena sayang kepada anak. Atau ada juga yang sayang kepada istri, takut ibunya marah, anaknya yang minta selalu diberi. Di sini berarti tidak ada kerjasama yang baik antara suami dan istri. Ya. Nah, ini juga keliru. Ya, tidak semua yang dimaukan oleh anak diberikan. Tapi seorang bapak, seorang ibu harus mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Ya. Yeah. Kemudian di antara kekeliruan juga dalam hal mendidik adalah asyiddah wal quswah wal quswah aksar minal lazim yakni terlalu keras begitu kalau bahasa kita ya jadi kita melihat tadi beberapa contoh dari Nabi ternyata kita ini masih jauh sekali ya tidak terlihat dari beberapa hadis yang kita sebut tadi bahwa Nabi memaki-maki anak-anak, marah-marah tidak terlihat. Allah alam kalau ada hadis yang lainnya belum kita tahu ya, tapi sebatan kita tahu tidak. Nabi memberi peringatan ya sebatas seperti tadi juga ya mungkin ada sedikit keras tapi pada batas tertentu ya kih kih macam itu tapi ternyata ya kita dapati terkadang diri kita dan orang lain masih uh, kadang mem, yakni keras begitu keras ya begitu keras kepada anak-anak nah ini semestinya di dihilangkan ya ikhwan fillah azakumullah Mungkin juga timbul suatu pertanyaan, bagaimana dengan memukul? Ya, lebih-lebih lagi. Ya, ditanyakan kepada Syekh bin Utsaimin rahimahullah tentang memukul anak. Beliau mengatakan dari beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban kesimpulannya bahwa Nabi membolehkan memukul anak itu ketika umur 10 tahun dari hadis itu. Sebelum itu tidak kalau mengacu kepada hadis tersebut. Dan memukulnya pun tentu bukan memukul untuk menyakiti, melampiaskan kemarahan kita. Bukan. Tapi memukul dalam rangka mendidik. Ya. Kalau umur 10 tahun ke atas, nah boleh menghukum dengan memukul. Tapi itu catatannya tadi, korban ghairu mubarrih, bukan memukul yang keras. Ya. Ikhwan fiddin azakumullah sebagian orang e, karena begitu kerasnya kepada anak-anak jadi seolah-olah hidupnya anak itu selalu dalam ketakutan selalu dalam yakni apa tekanan yang bapaknya marah lain kali ibunya marah lain waktu marah adanya marah lagi dan marah lagi. Ya. Terus kalau seperti itu akhirnya bagaimana nasib anaknya ini? Akhirnya menjadi kerdil, penakut. Ya, minder. Ya. Lebih parahnya lagi nanti kalau ada sesuatu pada si anak tersebut dia nggak bisa mengungkapkan kepada orang tuanya. Bisa jadi, ya Eh, seorang anak jatuh dan dan subhanallah terjadi, betul-betul terjadi. Ya, betul-betul terjadi. yakni <clears throat> apa? E, seorang anak ya. ya karena bapaknya sering seperti itu ya ada suatu uh, apa kesalahan atau apa dipukul dimarahi jadi ketika ada suatu masalah ditanya dia nggak ngomong, nggak berani mengungkapkan. Ya, nggak berani mengungkapkan. Mungkin juga ya dia jatuh berbahaya bagi dia jatuhnya tadi. Akhirnya anak itu sakit. Ditanya kenapa sakit, nggak berani ngomong. Kenapa takut kalau mau ngomong? Kalau kamu misalnya oh, jatuh di kebun, kenapa kamu main di kebun ini ini, ini orang ah sudah. Akhirnya sudah nggak mau ngomong. Dan bisa jadi berbahaya sampai naudzubillah bisa mengakibatkan sakit, anak itu opnam, bahkan bisa jadi meninggal. Iya kan? Nah, salahnya siapa? Ya coba dikoreksi. Apa yang menyebabkan anak itu nggak mau ngomong? Ya dan banyak hal efek negatif daripada e, sikap keras yang berlebihan tadi. Jadi kalau begitu ya lihat kembali bagaimana Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Mungkin kadang kita silap, mungkin kadang nggak tahan sehingga muncul kata-kata yang keras. Tapi kalau itu terjadi segera diobati ya, dekatkan lagi diri kita dengan anak itu dekatkan anak itu dengan diri kita ajak ngobrol ajak bercanda ya diberi sesuatu dan sejenisnya jadi hubungan anak itu dengan bapak tetap baik anak itu terhadap bapak terhadap anak eh, terhadap ibu tetap ihtiram tetap menghargai ya tetap mereka juga berwibawa tapi juga anak itu bisa mengungkapkan apa yang dia maukan ya tidak tertekan dan begitu seterusnya dan tetap merasa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya begitu ingat <clears throat> hadis Nabi SAW kepada Al Aqra bin Habis ya dalam satu masalah yang kelihatannya bagi kita ya ya ini belum seberapa ketika Nabi SAW mencium Eh, cucunya Al-Aqra bin Habis merasa keheranan. Ya, keheranan. Kenapa? Kok mencium anak? Ternyata Al-Aqra bin Habis dia punya kalau nggak salah berapa sepuluh anak. Ya. Dia katakan nggak pernah sekalipun mencium satu pun dari mereka. Apa kata Rasulullah SAW? ya innama yarhamullahu min ibadihi arruhama Allah itu memberi rahmat kepada hambanya hamba-hambanya yang punya kasih sayang seolah-olah isyarat apa bahwa ciuman orang tua kepada anak itu bentuk kasih sayang dan orang yang nggak pernah mencium dia berarti kehilangan rahmah terhadap anak-anak dan Allah itu akan memberikan rahmah kepada orang yang punya kasih sayang nah itu kata Rasulullah. Ini padahal dalam hal apa? Dia tidak mencium anaknya. Bagaimana dengan sebagian orang yang menyakiti anaknya? Ya. Menyakiti anaknya dipukul, dijewer berlebihan, dipuntir-puntir apanya, kupingnya, pukul-pukul kakinya, ya, jiwit sampai besem sampai hitam kakinya ya. atau dijambak rambutnya naudzubillah ada yang subhanallah sampai anak ini dimasukkan ke kolam ya mukanya ini masukkan ke air sampai ada yang seperti itu ya kalau orang awam sih Allah ini ini ya nih ya ada yang seperti itu. Ya, ini tergoda oleh setan. Ketika itu dia nggak sudah hilang kasih sayangnya. Tapi ya kemungkinan setelah itu dia menyesal, ya kan? Nah, dia bisa melakukan itu karena ketika itu digoda oleh setan, sehingga hilang kasih sayangnya. Nah, bagaimana kiranya Rasul akan mengatakan apa kalau melihat seperti itu kepada orang-orang tua yang terhadap anaknya begitu? Sementara Nabi terhadap sahabat tadi yang hanya tidak mencium anaknya sudah yakni kata-kata Rasulullah SAW begitu menakutkan ya. Allah hanya memberi rahmat kepada yang punya rahmat kamu tidak mencium anakmu ciuman adalah rahmat bagi anak menunjukkan orang tua punya rahmat nah yakni memang sekali lagi tadi saya katakan sejak awal bahwa ya ini tema yang cukup berat bagi kita orang tua. Bagaimana kita betul-betul bisa melaksanakan ya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berusaha ya agar kita betul-betul mewujudkan apa yang diisyaratkan tadi oleh Syekh bin Utsaimin di awal kita bisa mempraktekkan firman-firman Allah dan kita bisa juga mewujudkan sabda-sabda Rasulullah dalam pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Nabi katakan juga kepada Al-Aqra tadi, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Berikan kasih sayang kepada yang di bumi, maka yang di langit disayangkan memberikan kasih sayang kepadamu. Kemudian di antara kesalahan pula dalam mendidik anak adalah berlebihan dalam berbaik sangka kepada anak. Nah, gambarannya terkadang ini berefek pembelaan terhadap anak walaupun salah. Kalau terkait dengan orang biasanya begitu. Ketika ada orang melapor tetangganya, eh, temannya atau bahkan gurunya, maaf, ini anak saudara begini-begini. Ah, enggak anu saya enggak begitu. Apalagi tetangganya atau temannya. Saya lihat anak bapak begitu. Ah, enggak mungkin anak saya enggak begitu. Padahal itu berita-berita yang benar. Nah, husnudzon yang berlebihan itu berakibat buruk. Akhirnya dia hanya menyalahkan orang lain. Tahu-tahu nanti anaknya naudzubillah sudah sangat buruk karena nggak pernah menerima berita dari orang dan selalu berbaik sangka yang berlebihan kepada anak. Ini salah. Ya. Ini jelas suatu kesalahan. Juga seandainya nggak berhubungan dengan orang lain, ya akhirnya anak itu nggak pernah ditegur karena selalu berbaik sangat terus kepada anaknya sehingga nggak pernah ada yakni eh, At-tafakkut yakni mengontrol apalagi apa menegur. Maka ini juga harus dijauhi. Ya, harus dijauhi baik sangka yang berlebihan ini. Dan juga sebaliknya berlebihan di dalam buruk sangka. Ini juga sama. Artinya sama-sama salah Ya, akhirnya juga anak itu selalu disalahkan. Yang sering juga terjadi kadang-kadang ya. Ya kita ini ya kekurangan kita ya, kita akui dan semoga Allah memberikan kepada kita uh, taufiknya pada sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Orang tua ketika melihat dua anaknya bertengkar, yang satu nangis, siapa yang disalahkan? Yang nangis atau yang nggak nangis? Hah? Ya nggak nangis ya kan? Itu otomatis. Padahal belum mesti dia yang salah. Kenyataannya begitu, tapi kadang kita terlalu emosi, kita kadung marah-marahi ya, kadang tadi berlebihan sampai mukul. Padahal dia nggak salah. Kadang nggak salahnya itu apa? Mungkin dia nangis karena hal lain. Kecepit pintu misalnya. Kita sudah Eh, kadung buruk sangka sama si anak yang satunya, kakaknya, uh dimarah-marahi padahal dia nggak ada apa-apa. Atau kadang juga si adiknya ya nakali duluan. Mungkin dia hanya membalas dengan melototi. Oh, sudah nangis, padahal cuma dibegitukan. Kita marahi yang satu, padahal belum mesti dia salah. Dia hanya membalas pun seperti itu. Nah inilah pentingnya kita ini ya ini betul-betul perhatian ya karena ini khilafnya kita. Seringkali kita terbawa oleh emosi kita, suudon kita. Kenyataannya belum mesti seperti itu. Ya. Nah ini di kalangan dalam rumah kita. Bisa jadi pula ini nanti di uh, sekup yang lebih luas. Anak kita ketika di luar, ya karena memang sudah ada kebencian terhadap anak mungkin selalu disuudoni akhirnya anak itu kira-kira bagaimana terhadap orang tuanya mana mungkin bisa akrab dan dekat dengan orang tua kalau sudah disikapi selalu seperti itu adanya disalahkan adanya disalahkan padahal belum mesti salah ini juga merupakan salah satu kesalahan besar dalam pendidikan anak termasuk juga kesalahan dalam pendidikan anak adalah e, sangat pelit kepada anak. Kalau tadi sangat memanjakan ya, sangat pelit kepada anak. Ya. Padahal dia mampu. Kalau memang tidak mampu, ya banyak-banyak suruh sabar ya anak itu. Mana lagi yang tidak mampu. <laughs> Tapi kalau punya kemampuan, ya jangan pelit-pelit sama anak. Ya, sebagian terlalu pelit kepada anak, mau apa-apa nggak boleh. Kamu mintanya apa udah nanti saya belikan nggak usah kamu pegang duit sama sekali. Ya. Wajarnya namanya orang kan ya pegang duit ya. Teman-temannya bawa duit, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 2000. Dia apa? Pegang bungkus kacang. Ya kan? Dia pengen beli Lainnya langsung beli, dia mesti nunggu bapaknya dulu. Pak mau beli itu. Ya. kalau Allah bapaknya nggak datang-datang. Ya gigit jari akhirnya. Nah, kasihan. Ya, kira-kira perasaannya kalau antum jadi anaknya bagaimana? Ya. Sudah uh, nangis mungkin ya. Ala kulihal <clears throat> terkadang ada yang seperti itu terhadap anak sehingga karena terlalu pelit dan ini bisa mengakibatkan hal yang buruk yang cukup berbahaya. Kalau anak itu sampai nekat digoda oleh setan, akhirnya bisa apa? Mencari jalan keluar yang tidak baik. Mengambil, ya kan? Ke warung pertama satu permen, lain kali satu gorengan, lain kali satu bungkus apalagi terus lain kali temannya punya temannya, ya uangnya diambil. Kenapa? Karena dia merasa secara kebutuhan butuh tapi nggak pernah diberi. Melihat orang lain pada punya. Nah ini bisa berakibat juga seperti itu. Ya memang ya inilah dikaliku dalam mendidik anak dalam eh, apa mengasuh anak tarbiyah pada anak. Ya memang selalu yakni tidak berlebihan tidak terlalu oh, apa namanya menyepelekan, harus selalu um, adanya keseimbangan. Sudah hampir keluar ini. <clears throat> ya, <clears throat> nampaknya sudah hampir setengah dua belas Semua sebetulnya pembahasan ini seperti saya katakan sejak awal sangat luas dan sangat membutuhkan banyak persiapan ya dan ya yakni saya sendiri saya merasa berat menyampaikan hal-hal seperti ini dan ya yakni karena tadi yang apa saya sebutkan ya kita sendiri sangat perlu untuk belajar dan untuk belajar mempraktekkan sama-sama kita berusaha Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya untuk melakukan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memaafkan segala kekurangan-kekurangan kita dalam mendidik anak-anak kita. Ada pertanyaan bagaimana kalau kita menakut-nakuti karena makannya agak susah. Saya bilang kalau kamu nggak makan nanti akan disuntik dokter. Itu bagaimana? Ini Allah alam penilaian saya ini salah, ini termasuk yang tadi menakut-nakuti. Suatu saat kalau dia sakit dan mesti disuntik, dia nggak mau disuntik. Kenapa? Sudah takut duluan ketika itu ditakut-takuti. Tapi caranya bukan seperti itu. Ya, caranya misalnya sulit makan, ya dikatakan sejujurnya kalau kamu nggak makan nanti sakit perut, ya kan? Ya, nanti perut kembung, kamu sakit. Ya. Kalau sakit nanti apa?